Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara rahmat Allah Jalla wa kepada hamba-hambanya yang muslim, yang mukmin, yang beriman kepadanya, yang beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beriman dengan hari akhir. Allah Jalla wa memberi kesempatan kepada mereka waktu-waktu waktu-waktu, musim-musim, masa-masa di mana pada masa-masa itu di waktu-waktu itu Allah Jalla wa Ala melipat gandakan berbagai macam amal kebajikan, amal saleh, amal ketaatan, amal ketakwaan bagi hamba-hambanya yang mengerjakan amal kebajikan di sini. Dalam Islam kaum muslimin rahimakumullah banyak sekali waktu-waktu, musim-musim, masa-masa di mana kaum muslimin bisa berlomba-lomba mengerjakan amal kebaikan, amal kebajikan di musim-musim itu. Musim-musim ibadah, musim-musim ketaatan, amal kebajikan, musim-musim di mana Allah Jalla wa ala mensyariatkan amal-amal kebajikan kadang secara umum, kadang tertentu dan yang terpenting ialah pahalanya dilipat gandakan pahala amal di masa-masa ini Kesempatan bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin untuk mengumpulkan pahala besar untuk menumpuk pundi-pundi pahala dari Allah Jalla wa'ala catatan amal kebajikan dia dalam Islam kalau tertib dari mulai sekarang ada sekitar tujuh bulan berturut-turut bulan-bulan itu masuk dalam kategori mawasimul mawasimul al-amal musim-musim amal dimulai dari Rojab yang telah lewat kemarin. Rojab merupakan Syahrullahil Muharram salah satu bulan-bulan haram yang empat tiga berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan rojab, sebuah bulan barakallahu fikum ketika dinyatakan termasuk bulan haram maka secara umum semua amal kebajikan di masa itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Jalla wa'ala secara umum satu kebaikan diganjar sepuluh kali lipat al-hasanah bi amthaliha namun bisa berlipat-lipat ganda terkadang karena keutamaan tempatnya Terkadang karena momen tertentu, terkadang pula dikarenakan keutamaan waktunya, syarahus zaman. Di antaranya adalah bulan-bulan haram. Maka dalam rojab kemarin, apapun amal kebajikan yang dikerjakan saat itu melibatkan ganda pahalanya. Untuk rojab tidak ada amal khusus, tidak ada amal khusus puasa satu rojab tidak ada amal khusus yang mulai Jumat pertama Rajab. Tidak ada. Yang ada amal secara umum. Hadis yang menyebutkan keutamaan puasa khusus satu Rajab yang mulai Jumat pertama Rajab itu palsu. Hadis yang maubu dikatakan palsu oleh para ulama kita. Amal secara umum Rajab termasuk bulan haram sekarang kita masuk Syaban. Syaban ini kaum muslimin rahimakumullah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Diapit oleh Rajab, bulan yang haram dan setelahnya bulan Ramadan. Tengah-tengahnya Syaban. Orang banyak melalaikannya. Nabi kita Muhammad SAW ketika bulan Syaban beliau mencontohkan memberikan bimbingan kepada uh, umat yang kaum muslimin, beliau memperbanyak puasa Sya'ban. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Memperbanyak puasa Sya'ban. Bahkan hampir beliau puasa sebulan penuh. Tidak pernah beliau puasa di bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Puasa hampir sebulan penuh sebagaimana sebagaimana Sya'ban. Beliau menyebutkan beliau berpuasa Syaban dikarenakan kata beliau syahrun yang faluan hunas bulan orang banyak lalai. Ketika ketika lalai, beliau ingat dengan ibadah kepada Allah. Bulan yang diangkat padanya amal-amal kebajikan. Beliau ingin amal kebajikan diangkat dalam kondisi berpuasa. Sehingga disyaratkan namanya siamu Syaban. Kaum muslimin rahimakumullah para salafun salih dari kalangan para sahabat, tabi'in, mu'tabi'in secara khusus dan ulama-ulama terdahulu mereka menyebut Syaban dengan sebutan Syahrul Qurra bulannya para qari dikarenakan kaum muslimin, kaum solihin sudah memulai fokus membaca Al-Qur'anul Karim semenjak Syaban. Lanjut Ramadan. Puncaknya 10 hari yang terakhir, puncaknya malam Qadar. Sehingga Syaban dikatakan Syahrul Qurra, bulannya orang-orang membaca Al-Qur'an. Dari amalnya para salaf, amal yang sangat dianjurkan ketika Syaban ialah tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an Persiapan Ramadan. Berikutnya lagi Ramadan, syahr mubarak boleh dengan berkah disepakati keutamaannya semua kaum muslimin. Bulan orang berbondong-bondong untuk berlomba-lomba mengerjakan amal kebajikan, terutama yang fardu siam Ramadan. Kemudian salat tarawih, sunnah muakkadah, amal-amal yang lain, baca Al-Qur'an, berin berinfak, bersedekah, beristighfar, berzikir, berdoa dan yang lain-lainnya. Sepakat ya kaum muslimin, bulan yang sangat utama masa untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Setan dibelenggu, pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup. Menggambarkan kebajikan kala itu menyebar luas, mudah melakukannya, kejahatan diminimalisir, diredam, sedikit sekali yang melakukannya. Sehingga Ramadan momen yang luar biasa untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya pada kita semua. Selama Syaban diberi, diberi kemudahan untuk bisa memperbanyak puasa, bagi yang mampu baca Al-Quran, persiapan untuk Ramadan, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada sebagai kesempatan yang berikutnya, kesempatan untuk berjumlah kembali Ramadan tahun ini dalam kondisi sehat afiah, dalam kondisi diberi taufik dan hidayah, diberi kemudahan untuk mengisi Ramadan dengan segenap amal kebajikan yang dibimbingan dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya lagi Syawal. Syawal merupakan bulan haji. Asyurul Hajj. Syawal padanya ada ada ada di Fitri. Para Syawal dianjurkan puasa enam hari Syawal bisa berturut-turut selang-seling yang 6 hari Syawal. Bulan haji. Orang di mana bisa memulai berangkat ke tanah suci dengan niat haji. Berikutnya lagi Zulqa'dah, bulan haram, juga bulan haji. Amal kebajikan di masa itu dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa ala. Apapun amalnya, Zulqa'dah enggak ada amal khusus. Yang ada adalah bulan haram dan bagi yang berhaji itu masuk bulan haji. Zulhijjah puncaknya bulan haji, bulan haram. Di sana ada ayamul ashar, 10 hari pertama Dhul Hijjah. Jadi sebutkan keutamaannya, tidak ada satu amal pun yang lebih Allah cintai melebihi amal di ayamul ashar, 10 hari pertama Dhul Hijjah. Bahkan lebih utama dibandingkan dengan jihad fisabilillah dengan nas hadis Ibnu Abbas semoga Apapun amalnya, lebih utama, lebih afdal dibandingkan dengan jihad di sendirilah. Tidak ada yang bisa menandinginya kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya jihad di sendirilah dengan hartanya, dengan nyawanya dan tidak ada yang kembali sedikit pun daripadanya. Hanya itu yang bisa mengalahkan amal kebajikan pada ayyamul asyik. Di sana ada ada ayyamul ayyam Arafah, 99 Dia Dianjurkan puasa Arafah, harus 10 Hijjah merupakan Idul Adha ada ayat tasyrif masa-masa untuk menyembelih hewan kurban banyak amal kebajikan ketika ini kemudian Muharram bulan haram dianjurkan di sana puasa Tasu'a Asyura 910 Muharram puasa yang sangat, sangat dianjurkan dulu pernah diwajibkan kemudian menjadi sunnah dengan adanya kewajiban Ramadan dan dia termasuk bulan haram sehingga semua amal kebajikan ketika itu dilibatkan gandakan pahalanya oleh Allah Jalla wa Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Tujuh bulan berturut-turut Allah Jalla wa Ala dengan rahmatnya memberi kesempatan kepada hamba-hambanya yang salihin, yang muttaqin, yang mukminin berlomba-lomba meningkatkan iman dan takwanya, berlomba-lomba meningkatkan kesalehannya, meraih pahala besar, mengambil kesempatan momen-momen yang begitu berharga di bulan-bulan ibadah. Beri kesempatan kepada mereka yang jauh dari Allah Jalla wa'ala untuk mendekat, untuk rujuk, untuk insaf, untuk bertaubat memperbaiki diri, untuk uh, berbenah diri, taubat kepada Jalla wa ala menjadi hamba yang lebih baik di masa-masa ini. Maka kaum muslimin rahimahullah rahimahullah taala ambil kesempatan momen-momen ini sudah berlalu satu bulan Rajab sekarang masuk Syaban dan masih setengah tahun ke depan momen-momen untuk meningkatkan ibadah kepada Jalla wa ala. Kita song-song program ibadah dengan semangat, dengan keseriusan, dengan kesungguh-sungguhan, dengan eh, tawakal kepada Allah Jalla wa'ala, mohon tahu kepadanya, semoga bisa mengisinya dengan amal kebajikan sesuai dengan yang diharapkan dalam Islam. Hari-hari ibadah penuh dengan ibadah. Aku lumatisma'un wa astaghfirullah min kulli innahu rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, hal penting yang perlu dipersiapkan untuk menyongsong beribadah. Yang pertama ialah adanya azam yang kuat, tekad yang bulat, kemauan yang kuat dari hati yang paling dalam untuk perbaikan diri, islahun nafsi, mensolehkan diri sendiri, menaikkan takwa dan iman kita dengan amal-amal ibadah di musim-musim ibadah. Punya azam yang sangat kuat, kemauan yang sangat kuat. Saya harus bisa, saya harus berjuang untuk itu. Kesempatan yang luar biasa menjadi hamba Allah yang saleh. Yang kedua adalah memiliki niat yang ikhlas tuluskan niat apa niat betul-betul yang kita harapkan Marbotillah ridhonya Allah Jalla wa ala yang kita harapkan pahala dari Allah Jalla wa ala semata ikhlas tulus semata-mata untuk ibadah billahi tabaraka wa taala bukan niatan yang lain dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan kejujuran, Allah Jalla ala memberi kemudahan kepada kita Ikhlas kunci keberkahan amal. Jujur kunci keberkahan amal kebajikan. Ikhlaskan niat. Azam yang kuat, ikhlaskan niat. Yang ketiga adalah barakallahu fikum. Semangat untuk muwafaqatus sunnah, mencocoki bimbingan sunnah dalam perkara ini. Wajib kita mempelajarinya, mengilmuinya, amal-amal apa saja yang disyariatkan dalam Islam untuk mengisi momen-momen bulan ibadah yang kita lalu Rojab itu apa saja yang, di, yang disyariatkan, Syaban apa saja, Ramadan apa saja, Syawal apa saja, Dzulqa'dah apa saja, Dzulhijjah apa saja, Muharram apa saja. Supaya kita beramal dengan dasar ilmu. Ala ilmin, jangan semata-mata semangat amal, ternyata amalnya menyelisih bimbingan Nabi kita Muhammad SAW kita berharap pahala malah mendapatkan dosa dan penyimpangan ala ilmin ala basiratin dengan dasar ilmu bimbingan dan petunjuk kita kaji bimbingan Nabi kita Muhammad SAW supaya semangat terarah azam yang kuat terarah kesungguh-sungguhan terarah punya keinginan, punya kemauan, punya semangat terarah dengan amal-amal kebajikan yang memang disyariatkan dalam Islam, diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tertata, ada azam, ada niat, ada keikhlasan dan ada kejujuran ketulusan dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan lupa istighfar, taubat kepada Allah Jalla wa dikarenakan dosa kemaksiatan, kemungkaran yang menghalangi kebanyakan kita dari amal kebajikan. Ketika jatuh dan mungkar, mungkar perkara dosa akan terhalang dari amal kebajikan. Disertai dengan tobat, istighfar, insaf, rujuk inabah kepada Allah Taala. Semoga dengan taubatnya kita dan perjuangan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Taala untuk bisa ibadah yang sunnah dengan bimbingan sunnah di momen-momen ibadah yang disediakan, disiapkan dalam Islam. Barakallahu itu. Setelah itu tawakal kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, mohon taufik kepada Allah supaya diberi kemudahan, bimbing, diarahkan, diberi taufik, diberi hidayah untuk bisa beramal kebajikan di musim-musim amal kebajikan dengan bimbingan ilmu, dengan keikhlasan dan dengan bimbingan sunnah. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semuanya taufik hidayah hal yang selalu kita pinta taufik minallah hidayah minallah diberi taufik untuk diberi kemudahan mengerjakan amal-amal kebajikan diberi kemudahan mengamalkan dengan bimbingan sunnah diberi kemudahan untuk istiqomah di atasnya diberi kemudahan untuk bisa meraih husnul khatimah wal jannah Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah. سووا صفوفكم استقيموا تراصوا ضد الخلل كعب الكعب المنكب بالمنكب صفيا قصم دي سي تلبي دهولو يم تقي تقي يم سامبين سامبين الله أكبر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 سمع الله لمن حمده الله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 لست عليهم بمصير إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله 了。 Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله